Jemaah sekalian, syafaat itu menurut bahasa adalah diddul witir. Syafaat artinya secara bahasa adalah lawan daripada ganjil. Berarti syafaat itu apa? genap. Itu makna syafaat menurut bahasa. Adapun menurut istilah syafaat itu adalah at-tawassut lil ghair bijalbi manfaatin au daf'i madarratin menjadi penengah untuk orang lain demi mendapatkan satu kemanfaatan atau menolak satu kemudaratan. Ini makna syafaat menurut istilah. Menjadi penengah. Menjadi penengah untuk orang lain agar mendapatkan kemanfaatan atau menolak satu kemudaratan. Contoh jemaah sekalian Syafaat untuk mendapatkan manfaat Syafaat Nabi Muhammad SAW atau syafaat yang lainnya untuk memasukkan seseorang ke dalam surga atau meninggikan derajatnya di dalam surga. Ini manfaat. Sedangkan contoh syafaat untuk menolak mudarat adalah syafaat untuk orang yang seharusnya masuk neraka maka dengan syafaat dia selamat dari neraka ini syafaat untuk menolak mudarat jemaah sekalian istilah syafaat juga kadang-kadang digunakan dalam kehidupan dunia. Contohnya ada seorang anak yatim yang kita kenali. Dan juga kita punya kenalan lain seorang yang bisa membantu anak yatim ini maka kita sampaikan kepadanya bantulah anak yatim tersebut dia butuh bantuan kita beritahukan kepadanya dia butuh bantuan itu namanya kita memberi syafaat kepada anak yatim tersebut dan Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda isfa'u tu'jaru berilah syafaat maka kalian akan mendapatkan pahala. Pahala di sini kalau syafaat yang baik. Syafaat yang baik. Kalau syafaat yang buruk, yang dosa, maka hukumnya juga berdosa. Misalkan ada pengusaha khamar, pingin membuka kafe khamar, dia sulit mendapatkan izin pemerintah. Karena kita kenal pemerintahnya, kita kasih syafaat. Kita kasih syafaat, kita bilang, tolong kasih izin dia. Akhirnya keluar izin. Karena apa? Koneksi kita di pemerintahan. Maka ini syafaat yang dosa. Memberi syafaat di dalam dosa. Iya. Yeah. Ini juga istilahnya syafaat. Dan jemaah sekalian, ini dianjurkan kita memberi syafaat terlebih lagi ketika kita tidak bisa menolong langsung. Kita nggak bisa menolong langsung seseorang, maka kita bisa beri syafaat atau kita ngasih rekomendasi. Kita ngasih rekomendasi supaya orang itu diberi kemudahan atau dikasih pertolongan. Iya. Dan jemaah sekalian terdapat beberapa riwayat yang sahih yang menunjukkan bahwa memberi syafaat itu tidak boleh menerima hadiah. Jadi enggak boleh kita ngasih syafaat kemudian kita menerima hadiah. Ya. Itu termasuk kategori riba sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Menerima hadiah dalam memberi syafaat itu termasuk kategori riba. Jadi itu harus murni benar-benar tolong menolong di dalam kebaikan. Enggak boleh kita menerima upah sedikit pun. Iya. Jadi istilah syafaat juga digunakan untuk apa namanya? urusan-urusan di dunia ini. Iya. Dan ini sering kita dapatkan di buku-buku para ulama, baik buku-buku fikih maupun buku-buku akidah yang menyebutkan istilah syafaat tapi maknanya untuk urusan di dunia ini. Iya. Namun yang kita bicarakan di sini adalah syafaat di akhirat. Bukan syafaat di dunia. Kenapa penulis Rahimahullah taala menyebutkan bab ini dalam kitab tauhid. Karena orang-orang musyrik jahiliyah dahulu beribadah kepada selain Allah ternyata di antara mereka bermaksud mendapatkan syafaat dari makhluk-makhluk yang mereka sembah tersebut. Jadi sebenarnya yang mereka pingin adalah syafaat di sisi Allah. Supaya ditinggikan derajat mereka di sisi Allah dan diselamatkan dari azab Allah. Subhanallah jemaah sekalian, ini adalah niat yang baik. Inilah salah satu golongan Bahkan ini adalah golongan terbesar dahulu di masa jahiliyah dari orang-orang musyrik Arab dahulu. Mereka beribadah kepada selain Allah supaya mendapatkan syafaat di sisi Allah. Dan ternyata orang yang berbuat syirik hari ini alasannya pun sama untuk mendapatkan syafaat atau agar sampai ibadah mereka kepada Allah. Ya. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Yunus ayat ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum." Wa yaqulun haula'i syufa'auna indallah dan mereka beribadah kepada selain Allah sesuatu yang tidak bisa memudaratkan mereka tidak pula bisa memberi manfaat ayat ini menerangkan kebodohan orang-orang musyrik beribadah kepada makhluk yang sama sekali tidak bisa menimpakan mudarat tidak tidak bisa pula memberi manfaat kepada mereka wayakulun dan mereka berkata haula'i syufa'auna indallah. Berhala-berhala yang kami sembah itu adalah yang kami harapkan untuk memberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Maksudnya supaya derajat mereka di sisi Allah naik dan selamat dari azab Allah. Berarti niatnya baik. Subhanallah. Niatnya sungguh baik namun caranya salah yaitu cara bahkan yang paling salah melakukan dosa kesyirikan ayat yang lain surat az-zumar ayat ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna Allahi zulfa dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai sesembahan-sesembahan mereka, maka mereka mengatakan, kami tidaklah berada, kami tidaklah beribadah kepada Tuhan-Tuhan kami tersebut, kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Subhanallah, inilah tujuan mereka jemaah sekalian. Ingin mendekat kepada Allah mereka cinta kepada Allah sehingga mereka ingin mendekat. Tetapi dengan cara yang salah. Kata Imam Qatadah rahimahullah, "Ail yashfa'u lana wa yuqarribuna indahu manzilah." Maksud mereka adalah agar sesembahan-sesembahan mereka itu bisa memberi syafaat kepada mereka dan meninggikan derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua ayat ini, surat Yunus ayat ke-18 dan surat Az-Zumar ayat ketiga menjelaskan kepada kita orang-orang musyrik jahiliyah dahulu beribadah kepada selain Allah ternyata itu hanyalah sebuah tujuan antara bukan tujuan utama tujuan utama mereka untuk sampai kepada Allah dan jemaah sekalian saya sangat disayangkan sekali ada orang-orang yang mengaku muslim memiliki alasan yang sama ketika mereka berdoa kepada selain Allah dengan harapan para wali atau para nabi ataupun malaikat yang mereka panjatkan doa tersebut bisa meneruskan doa mereka kepada Allah ataupun bisa memberikan syafaat kepada mereka sehingga derajat mereka semakin tinggi di sisi Allah dan selamat dari api neraka. Jadi inilah sebabnya jemaah sekalian mengapa syafaat ini dibahas di dalam kitab tauhid. Pem, jadi pembahasan syafaat itu memiliki dua sisi. Pertama dari sisi akidah yaitu syafaat adalah termasuk kejadian di hari kiamat yang harus kita imani. Syafaat adalah termasuk kejadian hari kiamat yang harus kita imani. Mudah-mudahan pertemuan yang akan datang bisa kita jelaskan lebih rinci apa saja jenis-jenis syafaat yang ada pada hari kiamat yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah yang harus kita imani. Dan sisi yang kedua terkait dengan tauhid. Jadi pertama terkait dengan akidah, maksudnya seorang muslim harus meyakini syafaat adalah kejadian di hari kiamat dan itu bagian dari keimanan terhadap hari akhir. Sebab ulama menjelaskan beriman kepada hari akhir maknanya adalah mengimani semua kejadian setelah mati. Karena kalau orang mati itulah hari akhirnya. Itulah hari akhirnya. Semua kejadian setelah mati sampai surga dan neraka harus dia imani, yaitu yang dikabarkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian terkait dengan tauhid. Kenapa terkait dengan tauhid? Karena alasan yang sudah kita sebutkan tadi, orang-orang musyrik jahiliyah dahulu juga beribadah kepada selain Allah dengan harapan mendapatkan syafaat. Oleh karena itu, perlu kita luruskan tentang syafaat ini. Baik. Jemaah sekalian, ulama menjelaskan syafaat itu terbagi dua. Syafaat manfiyah dan syafaat musbatah. Syafaat manfiyah artinya syafaat yang dinafikan. Syafaat yang dinafikan. Maksudnya dinafikan oleh Al-Quran Karena tidak terpenuhi padanya syarat-syarat syafaat Sedangkan syafaat musbatah Syafaat yang ditetapkan Yaitu yang ditetapkan oleh Al-Quran Apabila terpenuhi padanya syarat-syarat Apa syaratnya jemaah sekalian? Syaratnya ada dua yang pertama, idnullahi lisyafi. Izin Allah bagi yang memberi syafaat. Izin Allah bagi yang memberi syafaat. Yang kedua, ridallahi lil masyfu'ilah. Ridho Allah untuk yang diberi syafaat. Izin Allah untuk yang memberi syafaat dan ridho Allah untuk yang diberi syafaat. Artinya jemaah sekalian, syafaat ini benar-benar milik Allah. Syafaat ini benar-benar milik Allah. Orang yang memberi syafaat, dia tidak dapatkan begitu saja. Dia harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Allah. Dan juga orang yang di, hendak dia beri syafaat adalah orang yang sudah diridhoi oleh Allah untuk mendapatkan syafaat. Dan jemaah sekalian, Allah tidak mungkin meridhoi Allah tidak mungkin meridhoi orang yang mempersekutukan Allah. Jadi bagi mereka tidak ada syafaat untuk selama-lamanya. Sebagaimana insya Allah akan kita sebutkan dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut. Iya. Jadi jemaah sekalian, intinya adalah syafaat itu adalah milik Allah. Syafaat adalah milik Allah. Sehingga orang yang mengharapkan syafaat dari selain Allah, maka dia telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Atau orang yang berbuat syirik dengan alasan untuk mendapatkan syafaat, justru dia enggak akan dapat syafaat. Karena Allah tidak akan meridhoi orang yang berbuat kesyirikan. Inilah yang perlu kita pahami. Baik. Kita masuk insyaallah pada dalil yang pertama. Dalil yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa anzir bihil ladzina yakhafuna ayyuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi' dan berilah peringatan dengannya dengannya maksudnya dengan Al-Qur'an terhadap orang-orang yang takut akan dikumpulkan atau dibangkitkan untuk menghadap Rob mereka. Tidak ada bagi mereka di hari itu selain Allah seorang wali, seorang pelindung dan penolong mereka, tidak pula seorang yang yang bisa memberi syafaat. Tidak bisa pula seorang yang beri, bisa memberi syafaat selain Allah. Maksudnya tidak ada yang bisa mengizinkan syafaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-An'am ayat 151. jamaah sekalian, di dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada yang bisa memberi syafaat pada hakikatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah pelajaran terpenting yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini. Bahwasannya tidak ada yang bisa memberi syafaat selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syafaat itu adalah milik Allah Kemudian Allah beri izin kepada makhluk-makhluknya tertentu untuk bisa memberi syafaat. Itu pun mereka belum bisa memberi syafaat sampai Allah meridhoi orang yang hendak diberi syafaat tersebut. Oleh karena itu, ayat yang mulia ini terdapat pelajaran penting yaitu bantahan kepada orang-orang yang mempersekutukan Allah dengan berharap syafaat dari selain Allah dengan berharap syafaat dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga menunjukkan mengharap syafaat dari selain Allah, mengharap syafaat dari selain Allah adalah kesyirikan. Kenapa? Karena Allah mengatakan syafaat itu hanya miliknya. Syafaat itu hanya milik Allah, maka seseorang yang meminta syafaat atau mengharap syafaat dari selain Allah berarti dia telah mempersekutukan Allah. Kemarin sudah kita bahas berdoa atau meminta kepada selain Allah yang syirik. Yaitu ketika seorang meminta sesuatu yang hanya bisa dikabulkan oleh Allah. Sesuatu yang hanya merupakan milik Allah. Yang lain nggak bisa berikan. Hanya Allah yang bisa berikan. Maka permintaan ini kalau dia mintakan kepada makhluk, dia telah berbuat kesyirikan. Contohnya jemaah sekalian adalah syafaat. Syafaat hanya milik Allah. Maka siapa yang mengharap syafaat dari selain Allah atau memohonnya dari selain Allah, berarti dia telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ada salah kaprah yang perlu diluruskan yaitu mengharap syafaat dan meminta syafaat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah besar. Kenapa? Syafaat itu bukan milik beliau. Dan juga syafaat itu baru berupa janji untuk beliau. Kapan Allah berikan? Nanti di akhirat. Bukan sekarang. Betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diragukan lagi adalah orang yang akan diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat. Tapi itu nanti, bukan sekarang. Sekarang kita kalau kita minta syafaat kepada Rasul, maka kita berarti telah berbuat dosa kesyirikan. Ya. Telah berbuat dosa kesyirikan. Karena Allah belum berikan kepada Rasul itu masih berupa hak Allah semata-mata. Tidak Allah berikan kepada seorang pun. Di akhirat pun Allah berikan dengan izin dan ridho kepada yang diberi syafaat. Iya. Makanya jemaah sekalian, sering kita baca dalam doa setelah azan wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi dan bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan apa maksud kedudukan yang terpuji yang Allah janjikan ini jemaah sekalian maksudnya adalah asy-syafa'atul uzma syafaat yang terbesar yaitu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umat manusia apa syafaatnya? Minta disegerakan oleh Allah untuk mereka semuanya mendapatkan pengadilan. Jadi manusia terkatung-katung pada hari kiamat. Subhanallah. Ya. Kemudian mereka datang kepada sejumlah para nabi seperti Nabi Adam, Nabi Nuh dan lainnya untuk minta syafaat. Tapi para nabi tersebut menolak dan semua menganjurkan untuk datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Atau sebagiannya menganjurkan untuk datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya mereka bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi mengatakan, "Memang itu hak saya." Memang itu adalah hak saya. Ya. Jadi itulah yang disebut dengan asy-syafaatul uzma. Nabi SAW memohon kepada Allah di hari kiamat agar manusia disegerakan pengadilannya, hisapnya. Ya. Itu yang kita baca dalam doa setelah azan. Kedudukan yang terpuji yang engkau janjikan. Jadi baru berupa janji. Bukan sesuatu yang sudah diberikan sekarang sehingga kita bisa minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ayat ini menegaskan syafaat itu adalah milik Allah. Jemaah sekalian, pelajaran lain dari ayat ini adalah anjuran bagi kita untuk apa namanya saling menasehati dan mengingatkan hari kiamat. Di sini Allah perintahkan kepada Nabi dan berilah peringatan dengannya yaitu dengan Al-Qur'an terhadap orang-orang yang takut akan dibangkitkan untuk menghadap Rob mereka. Maka ini harus senantiasa kita lakukan harus senantiasa kita lakukan memberi peringatan, memberi nasihat akan datangnya hari kebangkitan, hari di mana kita menghadap Rob kita. Kemudian, pelajaran lainnya, ayat ini menunjukkan kaum mukminin adalah orang-orang yang sepatutnya bisa memetik nasihat dari Al-Quran. Kaum mukminin adalah sepatutnya bisa memetik nasihat dari Al-Quranul Karim. Makanya Allah katakan, dan berilah peringatan dengan Al-Quran. Karena kita harus mengambil peringatan, mengambil nasihat dari setiap ayat-ayat yang kita baca ataupun kita dengarkan. Baik. Jemaah sekalian, dalil yang berikutnya, ayat yang berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kullillahi asy-syafa'atu jami'an. Katakan, hanya milik Allah syafaat itu seluruhnya. Surat Az-Zumar ayat ke-44. Ini ayat lebih tegas lagi. Pelajaran penting yang bisa kita petik, syafaat itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sangat tegas menyatakan, katakanlah wahai Muhammad, syafaat itu hanya milik Allah jami'an, ditekankan lagi seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, barang siapa yang mengharap memohon syafaat dari selain Allah di dalam kehidupan dunia ini berarti dia telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini adalah syafaat itu berjenis-jenis. Makanya dikatakan jami'an seluruhnya. Namun secara garis besar syafaat itu ada dua macam. Pertama, syafaat khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, syafaat umum Ya umum artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat dan selain beliau yaitu orang-orang yang Allah berikan hak untuk memberi syafaat juga memiliki syafaat yang sama. Apa saja jemaah sekalian syafaat khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Para ulama mengatakan ada tiga. Yang pertama asyafaatul uzma, syafaat yang terbesar yang telah kita sebutkan tadi yaitu manusia semuanya datang kepada Adam, Adam menolak, nunjuk Nuh. Nuh menolak, menunjuk Ibrahim. Ibrahim menolak, menunjuk Musa. Ya. Menolak semuanya sampai Nabi Isa, semuanya menolak. Karena itu adalah hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi lain pun menolak. Iya. Ini yang pertama, syafaatul uzma, syafaat yang terbesar. Memberi syafaat kepada seluruh manusia, bukan memberi syafaat supaya semuanya masuk surga bukan. Tapi sekedar untuk segera mendapatkan pengadilan dan penghisaban dari Allah. Sebelumnya mereka terkatung-katung di padang mahsyar. Ketika matahari didekatkan sejauh satu mil, subhanallah. Luar biasa dahsyatnya hari itu. Kemudian yang kedua, syafaat beliau kepada seluruh penghuni surga untuk masuk surga. Syafaat beliau kepada seluruh penduduk surga untuk masuk surga. Jadi surga itu tidak akan dibukakan kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang minta dibukakan. Maka ini adalah syafaat beliau untuk seluruh penghuni surga. Gak ada yang bisa masuk. Semuanya menunggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau adalah nabi yang terakhir. Dan kita adalah umat yang terakhir. Tetapi jemaah sekalian, kita adalah umat bersama nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, yang pertama masuk surga dan semoga insyaallah taala kita termasuk di dalam golongan tersebut. Kemudian yang ketiga, syafaat khusus beliau adalah syafaat beliau kepada Abu Talib. Khusus. Kenapa jemaah sekalian? Karena Abu Talib memiliki banyak jasa terhadap Islam dan terhadap Nabi Muhammad SAW secara pribadi. Sehingga meskipun dia mati dalam keadaan kafir, maka dia mendapatkan syafaat. Namun jemaah sekalian, karena kekafirannya dan kesyirikannya, syafaat terhadapnya tidak sampai mengeluarkan dia dari neraka. Nauzubillah. Hanya saja meringankan azabnya. Meringankan azabnya tidak sampai mengeluarkan dia dari api neraka. Inilah bahaya kesyirikan dan kekufuran. Ya. Jadi ini tiga syafaat khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun jenis yang kedua, syafaat yang sifatnya umum yang juga dimiliki oleh kaum mukminin yang lain. Itu juga jenisnya ada tiga. Yang pertama, syafaat untuk orang yang sudah seharusnya masuk neraka. Dengan syafaat tidak jadi masuk neraka. Ini akan syafaat seperti ini akan Allah izinkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada selain Nabi. Juga kepada selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, syafaat terhadap orang yang sudah terlanjur masuk neraka. Kemudian dia dikeluarkan. Jadi seharusnya dia lebih lama di neraka dengan syafaat dia bisa dikeluarkan dari api neraka. Kemudian yang ketiga, syafaat untuk mengangkat derajat kaum mukminin di surga. Jadi dia sudah masuk surga, maka dengan syafaat derajatnya lebih ditinggikan lagi. Iya. Padahal jemaah sekalian, masuk surga saja sudah syukur ya. Iya. Tapi dengan syafaat bisa ditinggikan lagi derajatnya. Iya. Inilah jemaah sekalian secara garis besar enam macam syafaat, tiga khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tiga umum. Beliau dan selain beliau akan memberi syafaat yang serupa atau semisal. Iya. Ini penjelasan para ulama yang bisa dipetik dari kata jami'an seluruhnya. Syafaat seluruhnya menunjukkan syafaat itu bermacam-macam dan apa yang kita sebutkan tadi adalah kesimpulan adalah kesimpulan dari berbagai ayat Al-Qur'anul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang syafaat. Jemaah sekalian, kita tambahkan satu ayat lagi. Dalil yang ketiga di dalam bab ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. "Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih." Siapakah yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Surat Al-Baqarah ayat 255. Jemaah sekalian, ayat ini menegaskan tidak ada yang bisa mengatur Allah. Tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini juga menunjukkan kepada kita keagungan dan kebesaran Allah. Keagungan dan kebesaran Allah sehingga Allah tidak patut dipersekutukan dengan siapapun. Jadi ayat ini juga menegaskan meminta syafaat dari selain Allah itu percuma karena syafaat itu milik Allah tidak akan diberikan kecuali dengan izin Allah. Bahkan itu adalah kesyirikan. Itu adalah kesyirikan yaitu meminta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian mungkin kita cukupkan sampai di sini barangkali ada tanya jawab saya persilakan. Maksudnya adalah syafaat yang tidak dimiliki oleh para nabi yang lain adalah asyafaatul uzma. Syafaat terbesar. Itu bukan hak mereka. Hanya hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa syafaatul uzma itu? Yaitu memohon kepada Allah, memohon kepada Allah supaya manusia dihisap, diadili. Ya. Jadi bukan syafaat yang lainnya bukan. Bukan syafaat untuk penghuni surga agar masuk surga atau penghuni neraka tidak jadi masuk neraka bukan. Itu khusus Nabi SAW adalah asyafaatul uzma. Adapun syafaat yang lainnya maka tidak diragukan lagi para nabi dan rasul yang lain juga memilikinya. Makanya tadi sudah kita jelaskan ada tiga tiga jenis syafaat. Para nabi dan rasul yang lain juga memiliki, bukan hanya nabi. Itu yang kita maksud dengan syafaat yang sifatnya umum. Bukan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan para nabi. Orang-orang beriman pun dari kalangan umat Islam ada yang Allah izinkan memberi syafaat. Termasuk para syafaat para ulama, syafaat orang-orang soleh, syafaat para wali, syafaat para mujahid, syafaat orang-orang yang mati syahid, bahkan juga termasuk syafaat anak kepada orang tuanya dan juga syafaat anak kecil yang wafat sebelum balik. Iya. Itu semuanya jangankan para nabi, mereka pun Allah izinkan beri syafaat. Tentu para nabi dan rasul lebih berhak lagi. Iya. Hanya saja ada syafaat khusus yang tidak dimiliki oleh para nabi yang lain, hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu tiga jenis syafaat yang kita sebutkan tadi. Wallahu alam. Ya. Ada yang lain silakan, masih ada waktu. di beberapa ada banyak di mukodimah saat membawakan acara kita kan berdoa semoga kita mendapatkan syafaat oleh Nabi Muhammad SAW. Sekian. Kalau kita berdoanya kepada Allah tidak masalah. Kalau kita berdoa kepada Allah tidak apa-apa. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu milik Allah. Tapi kalau kita berdoanya kepada Nabi, itulah yang kita bahas tadi termasuk kesyirikan karena itu adalah milik Allah. Ya. Baru berupa janji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat barulah diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi insya Allah tidak apa-apa kalau berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Terdapat hadis yang sahih memberi syafaat kepada orang, kemudian orang itu beri hadiah kepada kita dan kita terima, maka Nabi SAW mengatakan faqad ata baban aziman min abwabir riba. Orang yang menerima hadiah itu dia telah mendatangi satu pintu riba yang besar. Iya. Jadi intinya nggak boleh ngasih syafaat itu betul-betul amal soleh. Iya. Itu sudah ketentuan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Allah dan Rasulnya. Kalau kita memberi syafaat, kita nggak boleh menerima hadiah. Kalau kita terima itu adalah riba. Iya. Beda dengan kita bekerja. Bekerja ya sudah wajar menerima upah. Tapi kalau sekedar memberi syafaat, tidak boleh kita memberi hadiah. Iya. Katakanlah ada sebuah perusahaan. Kita kenal pimpinan perusahaannya. Kemudian kita kenal jemaah masjid di sini misalkan, Masya Allah dia orang jujur, rajin, dan dia juga pekerjaannya bagus, kita sudah tahu, kita sudah lihat. Maka kita sampaikan kepada kawan pemilik perusahaan, tolong kamu terima dia jadi pegawai. Cuman ngomong gitu aja. Karena dia kenal kita, dia percaya kita, orang yang kita berikan rekomendasi itu diterima. Itu namanya memberi syafaat. Kalau orang itu kemudian memberi hadiah kepada kita dan kita terima, itu termasuk kategori riba. Ya. Jadi nggak boleh kita terima. Ya. Beda kalau kita bekerja. Kita bekerja, kita misalkan dia kamu diam aja di sini ya. Nanti saya yang jalan keliling Jakarta ini untuk cari perusahaan yang ada lowongan, misalkan. Ya. Cari perusahaan yang ada lowongan. Kalau kemudian ketemu, lalu dia keterima, kemudian dia berikan upah kepada kita, maka itu boleh. Karena kita bekerja untuk supaya dia bisa masuk ke perusahaan tersebut. Tapi kalau cuma sekedar memberi syafaat saja, maka tidak patut kita menerima hadiah. Ini satu pendapat para ulama berdasarkan hadis-hadis yang sahih wallahu alam. Ya. Sama aja. Sama aja. Hmm. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang kafir, apakah itu hanya berlaku untuk Abu Talib saja? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa juga memberi syafaat kepada manusia agar bisa masuk surga tanpa hisaf selain dari yang 70 ribu orang itu Ustaz? Demikian Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama jemaah sekalian Dalil menunjukkan hanya satu Abu Talib saja Saya belum tahu dalil yang lain Setahu saya tidak ada dalil yang lain Orang selain Abu Talib Makanya itu dikelompokkan para ulama sebagai syafaat khusus Nabi Muhammad SAW khusus kepada Abu Talib. Dan sebabnya jelas. Karena Abu Talib besar jasanya. Kalau orang lain apa jasa mereka? Iya. Abu Laib, Abu Thalib besar jasanya luar biasa. Nabi Muhammad SAW sejak umur 8 tahun sudah dipelihara oleh Abu Talib sampai Abu Talib wafat. Masih terus berusaha melindungi dan membela Rasulullah SAW. Cuman kekurangannya satu. Dia tidak mau masuk Islam. Inilah jemaah sekalian peringatan bagi kita akan bahayanya kesyirikan dan kekufuran. Iya. Tidak lama lagi kita akan membahas bab tentang kisah Abu Talib. InsyaAllah ta'ala. Iya. Jadi tidak ada orang kafir yang lain. Hanya Abu Talib. Iya. Dan kemarin sudah kita apa namanya sebutkan sebuah hadis pada bab sebelumnya atau sebelumnya lagi bab yang ke-15. Sebuah hadis Nabi SAW mengatakan kepada pamannya Al-Abbas kemudian bibinya Sofia, ya, kemudian putrinya Fatima. Selamatkan diri kalian sendiri. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari azab, dari azab Allah. Maksudnya kalau mereka kafir, Nabi nggak bisa menyelamatkan. Jadi itu khusus bagi Abu Talib saja. Dan ingat jemaah sekalian, itu bukan mengeluarkan dia dari neraka, hanya mengurangi azabnya saja. Iya. Kemudian jemaah sekalian, Syafaat Nabi Muhammad SAW ini betul-betul yang Nabi andalkan kelak di hari kiamat untuk menyelamatkan sebagian atau banyak dari umatnya. Ya. Di dalam sebuah hadis sahih, Nabi SAW pernah diberi pilihan oleh Allah. Mau doa yang pasti dikabulkan atau syafaat. Kata Nabi SAW. alaihi wasallam, Faktor fakhtartu syafaat. Aku pun memilih syafaat karena itu lebih bermanfaat bagi banyak orang. Iya. Jadi bukan hanya 70 ribu golongan tersebut, tetapi uh, lebih banyak daripada itu. Dalam hadis yang lain Nabi SAW juga bersabda, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku untuk para pelaku dosa besar dari kalangan umatku yang tidak berbuat syirik. Jadi jemaah sekalian, ini keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nabi kita bersifat penyayang sehingga beliau betul-betul mengharap kepada Allah bisa memberi syafaat kepada banyak umatnya. Iya. Tapi jemaah sekalian, enggak boleh kita yakin saya pasti dapat syafaat. Enggak boleh. Iya. Karena itu sesuatu yang kita nggak bisa pastikan. Betul banyak umat Nabi Muhammad SAW yang akan mendapatkan syafaat, tapi kita nggak bisa memastikan bahwa kita termasuk yang mendapatkan syafaat. Ya, kita berharap saja, tentu juga berdoa kepada Allah, berharap dan berdoa kepada Allah serta bertawakal kepadanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW tanpa masuk ke neraka terlebih dahulu namun langsung masuk ke dalam surga. Allahumma amin.